وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Melanjutkan pembacaan dari kitab Mukhtasar Akamil Janaiz karya Syekhul Allamah Al-Fauzan hafizahullah dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang taksilul mayit tata cara pemandian mayit atau jenazah yang kemudian kita masuk pada pasal yang ketiga yaitu takfinul mayit tata cara pengkafanan si mayit Nah, dan dalam hal ini para ulama telah sepakat tentang wajibnya untuk takfinul majid, Wajibnya mengkafani si mayit dan hukumnya fardu kifayah. Sebagaimana memandikan si mayit. Dan ini berlaku umum ya untuk seluruh jenazah baik laki-laki ataupun sobi anak kecil ya, yang telah sempurna penciptaannya. Demikian juga berlaku ketika jenazah atau si mayit seorang wanita al terjadi khilaf apabila si mayit adalah syahid ya meninggal pada peperangan medan jihad fi sabilillah terjadi khilaf apakah disyariatkan untuk dikafani ataukah tidak. Sebagian menyebutkan bahwa la yukfan ya, tidak disyariatkan untuk dikafani. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyebutkan yukafan ya, dianjurkan untuk dikafani. Ya, pendapat yang ketiga menyebutkan yajuzul amran. Ya, boleh dua-duanya, terserah mau dikafani silahkan tidak juga silahkan wasahihu qaulul awal yaitu la yukafan ya tidak disyaratkan untuk dikafani apabila si mayit adalah asyhad yaitu yang meninggal pada peperangan di medan jihad di mana ini yang disilahkan dengan syahidul akhirah ya syahidul akhirah yaitu yang meninggal pada medan jihad. Adapun orang-orang yang meninggal dalam kondisi ya diharapkan mendapatkan pahala syahadah ya seperti seorang wanita yang meninggal karena proses persalinan ya melahirkan atau seorang yang meninggal karena tertimbun bangunan ya atau seorang yang meninggal karena tenggelam atau seseorang yang meninggal karena dibunuh ya ketika berusaha untuk mempertahankan hartanya ya ini disebutkan dalam hadis yang sahih mereka adalah syahid ya syahid namun mereka ini apabila meninggal tetap ya diperlakukan seperti jenazah yang lainnya ya dianjurkan untuk dimandikan, demikian juga dikafani, ya disolati dan seterusnya. Adapun syahid yang betul-betul syahid yaitu yang meninggal pada peperangan, maka ada perlakuan yang beda. Ya, tidak disyaratkan untuk dimandikan ya demikian pula dikafani. Dibiarkan. Ya, sehingga nanti pada yaumul qiyamah mereka akan bangkit dalam kondisi masih nampak ya azar bekas darahnya ya bahwa dia gugur sebagai syahid dalam medan jihad fi sabilillah azza wajal. Nah, Kata beliau kita masuk pada ahkamut takfin ya. Ahkamu takfin. Hukum-hukum seputar pengkafanan jenazah. <clears throat> Yang pertama, sifatul kafan. Tentang sifat kain kafan yang digunakan untuk mengkafani si mayit. Yushtaratu ayakuna satiran. Disyaratkan kain tersebut menutupi si mayit. Ini syarat utama. Nah, dianggap satu lembar ya, kain kafan apabila menutupi seluruh tubuh si mayit. Ya, sehingga apabila yang dijual ya, sekarang atau yang ada satu lembarnya nggak cukup ya baru digunakan satu lembar ternyata baru setengah badan ya nggak sampai menutupi secara menyeluruh maka belum terhitung satu lembar ya terus gimana solusinya ya boleh disambung ya boleh disambung ya, dengan cara terserah ya mau dijahit ya atau bagaimana yang jelas disyaratkan harus menutupi seluruh tubuh si majid. Nah, dan dalam hal ini, ikhwah, apakah diwajibkan ya ketika mengkafani si majid itu dengan tiga lembar ya dengan tiga lembar kain kafan atau tidak disyaratkan ada khilaf ya, di kalangan para ulama dalam hal ini jumhur para ulama menyebutkan bahwa yang wajib adalah satu lembar ya kain kafan yang menyelimuti atau menutupi seluruh tubuh si majid. Ini jumhur. Ya, adapun lebih dari itu sunnah hukumnya, mustahab. Sebagian yang lain menyebutkan bahwa yang wajib adalah dengan tiga lembar kain kafan. Kenapa? Ya, dalil mereka adalah karena dahulu Rasulullah ketika meninggal beliau dikafani dengan tiga lembar kain kafan. Ya, tiga lembar kain kafan. Sehingga kata mereka ini menunjukkan jumlah minimal. Ya, kain kafan yaitu tiga lembar. Was sahih wa rajih insyaallah kalau jumhur. Ya, bahwa kadar minimal kain kafan yang digunakan untuk mengkafani si mayit adalah satu lembar ya satu lembar adapun yang lebihnya lebih dari itu hukumnya mustahab ya sunnah wallahu alam kata beliau disyaratkan kain kafan tersebut itu menutupi seluruh tubuh si mayit wa yustahabu ay yakuna abyadha nadhifan dan disunahkan kainnya berwarna putih ini sunnah ya disunahkan oleh karena itu di dalam hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah ya dan yang lainnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma kata Nabi ilbasu min thiyab min thiyabikumul bayadha ya fa innaha khairu thiyabikum wa kafinu fiha mautakum ya hendaklah kalian mengenakan pakaian kalian yang berwarna putih kenapa karena itu adalah pakaian kalian yang terbaik. Warna putih. Wa kafinu fiha mautakum dan adalah kalian mengkafani ya, orang-orang yang meninggal di antara kalian kaum muslimin dengan kain kafan yang berwarna putih. Sehingga ini menunjukkan bahwa warna kain kafan yang paling afdal adalah putih meskipun bukan syarat. Artinya kalau misalkan ya, ada si mayit dikafani dengan warna lain, ya, tidak mengapa, sah. Eh, yang jelas syarat utamanya adalah menutupi tubuh si mayit. Nadifan dan disunahkan bersih ya kainnya. Sawaun kana jadidan dan huwal afdal al ghasilan. Baik, ya, kain tersebut ya, bersih karena baru atau sudah pernah dicuci bekas ya meskipun yang baru ini afdal ya yang paling bagus nah kemudian poin yang kedua Mikdarul kafan Ukuran kain kafan Al-wajibu Saubun Yasturu al majid <clears throat> bahwa yang wajib ya ukuran kain kafan yang digunakan untuk mengkafani si mayit adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya. Ya. Wal mustahabbu takfinur rajul fi salasi lafaif. Dan disunahkan ya ketika si mayit adalah laki-laki dikafani dengan tiga lembar sunnah hukumnya. Ya, apabila laki-laki. Wa takfinul mar'ati fi khamsati aswab. Adapun apabila mayitnya adalah wanita, ya, perempuan, maka disunnahkan untuk dikafani dengan lima lembar kain kafan. Ya, izar wa khimar wa qamis wa lafai wa lifafatain. Nah, yang pertama izar ya, untuk pakaian bawahnya. Kemudian yang kedua khimar untuk kerudungnya. Ya, kemudian komis, komis yang dikenakan pada tubuhnya. Kemudian dua lembar kain kafan yang digunakan untuk menutupi seluruh ya tubuh si mayit apabila ya dia adalah wanita perempuan. Nah, ayat ikhwah dalam hal ini seperti yang kita sebutkan bahwa <clears throat> kadar minimal dalam mengkafani si mayit adalah satu lembar. Ya, satu lembar. Adapun lebih dari itu hukumnya sunnah. Terjadi khilaf hukum ini. Apakah berlaku untuk seluruhnya laki dan perempuan ataukah khusus untuk laki-laki saja? Ya, kemudian ada pun wanita beda. Nah, maka yang zahir wallahu alam tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Bahwa yang dianjurkan adalah mengkafaninya dengan tiga lembar kain kafan. Ya. Adapun sebagian pendapat yang menyebutkan bahwa apabila si mayat tersebut adalah wanita, maka disunahkan untuk dikafani dengan lima lembar kain kafan dengan rincian tadi. Ada untuk pakaian bawah, ada untuk badan, ada untuk kerudung, kemudian dua lembar untuk menutupi seluruh tubuhnya. Mereka berhujjah dengan hadis, ya. Di antaranya adalah hadis Laila bintu Qaif As-Saqafiyah radhiyallahu taala anhu. Ya, pada kisah yang menjelaskan ketika ya putri Nabi Zainab dikafani. Sebutkan dalam hadis tersebut bahwa beliau radhiyallahu taala anha dikafani dengan lima lembar kain kafan dengan rincian tadi. Ada izar untuk bawah, kemudian komis ya, bagian pakaiannya, kemudian khimar, kerudung dan dua lembar kain kafan untuk menutupi seluruh tubuhnya. Namun hadis ini yang zahir wallahu alam hadis yang dhaif. Hadis yang lemah. Ya, Disebabkan karena dari dalam sanatnya ada seorang perawi yang bernama Nuh bin Hakim. Ya, as dan dia adalah perawi yang majhul, tidak diketahui kondisi dan keadaannya. Nah, sehingga hadis yang menjelaskan tentang adanya perbedaan ya, atau pengkhususan bahwa apabila si mayit adalah perempuan kemudian dikafani dengan lima lembar kain kafan ini hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Ya, sehingga tidak bisa untuk dijadikan sebagai hujjah. Demikian pula hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah ya dikafani dengan tujuh lembar kain kafan. Ya, maka ini juga hadis yang dhaif bahkan mungkar. Ya, sehingga yang zahir wallahu alam pendapat jumhur para ulama yang menjelaskan bahwa di sana ya tidak ada perbedaan ya antara apabila jenazahnya laki-laki ataupun perempuan. Disyaratkan untuk dikafani dengan tiga lembar kain kafan. Nah, kemudian wa yukaffanu as-saghiru fi thawbin wahid. Ya, dan juga disunahkan untuk mengkafani mayit apabila anak kecil ya fi thawbin wahid dengan satu lembar pakaian atau kain kafan. Ya wa yubahu fi salasati athwab dan dibolehkan dengan tiga lembar ya kain kafan ya, sehingga asal hukumnya kembali ya kepada apa yang kita sebutkan di awal bahwa hukumnya sama ya apabila jenazah tersebut laki-laki perempuan ya dewasa ataupun anak kecil tetap minimal hukumnya ataupun minimal dikafani dengan satu lembar Adapun yang lebih dari itu sunnah yaitu dengan tiga lembar kain kafan. Watu tukaffanu as-saghiratu fi qamisin ya. Walifafatain. Demikian juga disunahkan untuk mengkafani ya, mayit apabila seorang anak kecil perempuan dengan komis dan dua kain kafan. Ini juga sebagian pendapat namun yang sahih kembali kepada apa yang kita jelaskan di awal sama nggak ada perbedaan Kemudian berikutnya, wa yustahabu tajmirul akfan bil bukhur ba'da rasyiha il waradi wa nahwih ya dan disunahkan untuk tajmir ya mengasapi ya mengasapi kain kafan dengan bukhur ya dengan dupa ya bukan sembarang asap tapi asap yang memang dibakar untuk uh, mewangikan ya kain kafan. Nah, bukan sekedar bakar ya apa kayu atau dedaunan bukan ya, tapi khusus ya. Dan bukan pula kemenyan ya. Nanti kemenyan lagi. Ya diambil ya selain itu. Nah, yang jelas zuhur ya biasanya dijual ya dupa-dupa khusus ya. Biasa kalau di Arab sana ya. Terkadang ada sebagian masjid jami' yang biasa digunakan untuk sholatul Jum'ah pada pagi harinya itu ya sebelum jamaah datang ke masjid masuk untuk sholatul Jum'ah maka ada petugas masjid yang mengasapi ya ruangan masjid dikasih dupa biar wangi ya sehingga penuh mestinya dengan asap ya maka demikian juga ketika hendak mengkafani si mayit dianjurkan untuk mengasapi ya dengan wewangian. Setelah dituangkan ya air yang wangi. Litu'allaqa biha raihatul bukhur ya agar supaya kain tersebut ya mendapatkan pengaruh dari aroma wangi dupa tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya Apakah boleh ya mengkafani si mayit dengan kain kafan yang mahal harganya? Ya. Dengan kain kafan yang mahal. Kan macam-macam tuh. Ya, yang dijual di pasaran. Ada yang biasa, ya ada yang sedang dan mungkin ada yang mahal. Ya, ini khusus kalangan atas. Ya, misalkan dijual satu lembarnya seharga 100 juta. Ya, mungkin misalkan ada atau paling enggak satu juta. Ya. Maka dalam hal ini jumhur para ulama menyatakan makruh ya, perkara yang dibenci. Karena ini termasuk perbuatan tadzir ya, menghambur-hamburkan harta. Untuk apa? Ya. Demikian juga apakah boleh ya mengkafani si mayit dengan kain yang terbuat dari kain sutra? Ya, kain sutra. Jumhur para ulama berpendapat makruh, tidak boleh. Nah, dan sebagian menyebutkan boleh apabila si mayit adalah perempuan. Ya, dan pendapat yang lain menjelaskan tetap nggak boleh meskipun mayitnya adalah perempuan nggak boleh mengkafani dengan kain sutra ya karena ini termasuk berlebihan yang melampaui batas untuk apa nggak ada manfaatnya dan itu yang zahir dan yang rajih Allahu alam ya kemudian yang berikutnya poin yang ketiga sifatu takfinir rajul ya tata cara pengkafanan si mayit apabila laki-laki tubsatul lafaif as salatu ba'daha fawqa ba'd dibentangkan ya tiga kain kafan tiga lembar kain kafan sebagiannya di atas sebagian yang lain dan lebih bagus lagi apabila diletakkan di bawah kain kafan tersebut tali-tali ya yang sudah disiapkan Nah, terutama bagian atas dan bagian bawah. Lalu berapa jumlah ikatan ya? Tali yang digunakan untuk mengkafani si mayit. Apakah ada jumlah bilangan tertentu? Jawabannya tidak ada. Ya, tidak ada ketentuan dalam hal jumlah bilangan berapa ikatan yang mengikat ya, kain kafan si mayit. Hal ini dijelaskan oleh eh, Syekh bin Baz rahimahullah ketika beliau ditanya kam adadul aqd atau uqad ya fil kafan berapa jumlah ikatan ya pada kain kafan kata beliau laisa fi hadun, haddun ya tidak ada batasan dalam hal ini lakin salas takfi fi alahu wa asfalahu wa wasatahu ya namun apabila tiga mencukupi maka itu yang ditempuh bagian atas bagian bawah dan tengah ya wa in iktafa bi fala ba'sa ya. meskipun kalau misalkan cukup dengan dua ikatan ya kebetulan mayitnya ini kecil misalkan ya pendek nggak tinggi atas bawah cukup ya sudah tidak mengapa Lakinil muhim dhabtul kafan hatta la yantashir. Meskipun intinya bahwa ya, pengikatan kain kafan si mayit tujuannya adalah untuk mengikat agar jangan sampai tersingkap. Ya, jangan sampai aurat si mayit nampak. Nah, itu intinya. Kemudian summa yu'ta bil mayyiti masturan wujuban bi wa Kemudian setelah dibentangkan ya kain kafan tadi sejumlah tiga lembar lalu didatangkan si mayit dalam kondisi ya wajib untuk ditutupi ya dengan kain terutama aurat besarnya pusar ke bawah sampai ke lututnya tetap ya setelah dimandikan selesai dikeringkan diberikan handuk dilap tetap si mayit dalam kondisi tertutupi aurat besarnya ya kemudian baru didatangkan. Ya, sehingga petugas yang memandikan atau yang mengkafani tidak boleh sama sekali untuk melihat aurat si majid. Kemudian wa yudha'u lafaif mustalqiya. Lalu si mayit diletakkan dalam kondisi terlentang di atas lembaran-lembaran kain kafan. Summa yu'ta bil hanut wa huwa Kemudian ya didatangkan hanut yaitu minyak wangi. Nah, wa yuj'alu minhu fi qatun bainal alyatail mayyit. Lalu diletakkan ya minyak wangi tersebut ya ataupun diletakkan kain katun ya yang sudah dicampur dengan minyak wangi kemudian diletakkan di antara ya maaf dua pantat si mayit. Nah, wa yashuddu fawqaha aw fawqahu khirqatan lalu ya dikuatkan bagian atasnya dengan kain ya dengan kain jadi diletakkan di bagian pantatnya semacam kapas ya kapas yang sudah dicampur dengan minyak wangi lalu diikat ya dikuatkan dengan kain nah ke bagian e, eh, pantat si mayit. Kemudian kata beliau, "Tsumma yuj'alu baqil qutun al-mutayyab ala ainaihi wa min khiraihi wa famihi wa udunaihi wa ala mawadhi'i sujudihi jabhatihi wa anfihi wa yadayhi wa rukbatayhi wa atrafi qadamaihi." Nah, kemudian setelah itu meletakkan beberapa ya kapas yang sudah diberi minyak wangi kemudian diletakkan di tempat-tempat rongga tubuh si mayit bagian luar seperti kedua mata ya kemudian hidung ya apalagi mulut kedua telinga ya nah dan tempat-tempat anggota sujudnya seperti dahi ya kemudian hidungnya kalau tadi lubangnya kemudian juga bagian atasnya hidungnya anggota sujud ya kan dahi kemudian apa hidung lalu kedua tangannya ya kedua telapak tangan kemudian kedua lututnya dan ujung-ujung jari jemari kedua kakinya juga diberi kain kapas Nah, yang sudah dicampur dengan apa? Minyak wangi. Wa maghabinil badan alibtain. Ya, demikian juga bagian lipatan-lipatan persendian si mayit bagian luarnya. Seperti kedua ketiak si mayit. Ini juga diletakkan kain kapas yang sudah dicampur dengan minyak wangi. Demikian juga apa biasanya ini apa ini lutut ya lipatan bawahnya bagian belakang ya yang jelas persendian ya dianjurkan untuk diberikan kapas yang sudah dicampur dengan minyak wangi <clears throat> demikian juga pusarnya ya wa yuj'alu min at-tib bainal akfan wa fi ra'sil dan juga meletakkan kain kafan ya atau afan kapas yang sudah dicampur dengan minyak wangi pada telapak tangannya si majid dan bagian kepalanya ya bagian kepala si majid nah ini sebelum diselimuti dengan kain kafan jadi terlebih dahulu diletakkan beberapa kain kapas ya yang sudah dicampur dengan minyak wangi apa tadi Hah? rongga-rongga ya luar si mayit, kemudian tempat-tempat sujud, anggota sujud si mayit dan tempat per persendian ya si mayit. Ya, lipatan-lipatannya seperti ketiak ya kemudian e, lipatan apa ini? lutut ya. Nah. <clears throat> dan yang lainnya. Dan juga bagian e, apa telapak tangan dan bagian atas kepalanya juga diletakkan kain kapas dicampur dengan minyak wangi. Kemudian setelah itu ثم يرد طرف اللفافة اللفافة العليا من الجانب الأيسر ala شقه aiman lalu dimulai ya mengambil bagian ujung dari kain kafan yang pertama bagian atasnya dari sisi sebelah kiri kemudian dilipat ke sisi sebelah kanan. Ya, jadi bagian kiri dilipat ke bagian kanan. Jadi yang bagian kanan di atas. Nah, al aiman الأيمن على al aisar. Thumma الثانية كذلك demikian juga lembar yang kedua dan yang ketiga ثم الثالثة كذلك ويكون الفاضل ketika sudah selesai ya paham ya kain yang pertama bagian kiri dilipat ya ke kanan kemudian yang kanan di atas kemudian yang kedua juga seperti itu dan juga yang ketiga sama prosesnya sudah selesai kemudian kata beliau wa yakunul fadilu min tulil lafaif inda ra'sihi aksar mimma inda rijlaihi kalau memungkinkan ya apabila bisa dilebihkan maka hendaknya melebihkan kain kafan yang ada di bagian kepala sehingga lebihnya tadi itu diletakkan ya ke wajah si mayit. Nah, thumma yajma'ul fadila 'inda ra'sihi wa yarudduhu 'ala wajhihi. Jadi kain kafan tadi ya. Misalkan ini sebelah kanan saya kepala, sebelah kiri saya kaki. Itu kalau memungkinkan ya, bagian kain kafan yang atas kepala ini lebih panjang daripada bagian bawah. Ya, sehingga ketika dipaskan dengan kepala itu ada kain lebihnya. Sehingga lebihnya ini ditutupkan ke wajah si mayit. Ya, jadi tidak membentuk apa? Istilahnya pocong ya. Tapi ditelungkupkan ke arah muka si mayit baru diikat. Nah, tapi kalau tidak memungkinkan ya tidak mengapa. Ya dibiarkan kemudian dibuat apa? ujung-ujungnya, ujung atas kepala dan ujung kaki diikat seperti pocong. Betul pocong istilahnya. <laughs> Mudah-mudahan paham, pocong ya. <clears throat> Nanti insya Allah ya di akhir dars ya praktek ya selesai kitab tadi. Baik, kata beliau wa yajma'ul fadila dari rijlaihi fayarudduhu 'ala Kemudian apabila ada kain lebih ya, kain kafan yang lebih untuk bagian bawah juga sama. Ya. Diikatkan atau dikembalikan ke tubuh si mayit yaitu ke kakinya kemudian baru diikat. Nah, summa yuqadu 'ala lafaif ahzimatan li'alla tantashira. Ya, kemudian setelah itu baru diikat ya semuanya agar supaya tidak menyebar ya waktu halul uqad fil qabr yang kemudian tali tadi yang mengikat kain kafan ketika sudah sampai di kuburan dianjurkan untuk dilepas ya, dianjurkan untuk dilepas nah sebagian meyakini kalau nggak dilepas katanya apa jadi pocong gentayangan nanti Bukan itu maksudnya. Tapi ini karena memang ada anjurannya. Bukan karena takut nanti gentayangan jadi pocong. Taib, ini sifat pengkafanan apabila si mayit perempuan ataupun laki-laki. Kemudian pada poin yang keempat disebutkan sifat takfinil mar'ah. Ya, tata cara pengkafanan apabila si mayit adalah perempuan. Beliau bedakan di sini. Tukafadul mar'atu fi khamsati aswab bahwa apabila si mayit adalah perempuan maka dikafani dengan lima lembar kain kafan. Izarun tu'zaru bih, thumma tulbasu qamisan, thumma tukhmaru bi khimarin ala ra'siha, thumma tulaffu bilifi bilifa Ya, yang pertama izar dikenakan pada bagian bawah ya. Mayit perempuan tadi, kemudian komis bagian atas, kemudian khimar untuk kerudungnya ya bagian kepala kemudian dua lembar yang berikutnya itu digunakan untuk menutupi seluruh tubuh si mayit perempuan tadi ini sebagian pendapat meskipun yang sahih ya seperti yang kita sebutkan di awal bahwa dalam hal ini tidak ada perbedaan apakah si mayit tadi laki-laki ataupun perempuan nah kemudian masalah berikutnya apakah dianjurkan ya ketika mengkafani si mayit untuk mengikat dua tulang rahang si mayit. Kadang ada ya. Melihat pernah? Ya, ada yang diikat e, pakai kain putih, kemudian diikatkan di bagian rahang bawah, ya di bawah janggut, diikatkan kepala. Apakah disunahkan yang seperti ini? Nah, ataukah tidak? Maka jawabannya dijelaskan oleh <clears throat> Eh, Ibn Utsaimin rahimahullah kata beliau bahwa hal ini ya tidak disyariatkan. Nah, disebutkan dalam sebuah pertanyaan kepada beliau pertanyaannya hal warad dalilun ala annahu yusannu idza mata al-insan an yushaddala lihyahu wa tulayyana mafasiluh wa tughmadu ala batnih apakah ada dalil yang menjelaskan disunnahkannya apabila seseorang meninggal untuk mengikat ya dua tulang rahangnya ataukah ada anjuran untuk melenturkan persendian si mayit demikian juga anjuran untuk memejamkan kedua mata si mayit ataukah meletakkan besi di atas perut si mayit? Kata beliau, syahdul lihyai mayit wa talyinu mafasilih lam yarid fihi dalil. Adapun mengikat dua tulang rahang si mayit, demikian juga melenturkan persendian si mayit ketika meninggal, ini tidak ada dalil yang menjelaskan tentang anjuran dan disunahkannya. Enggak ada. Ya, jadi dibiarkan. Ya, apa adanya. Wa inna ma dzakarahu al-fuqaha li'anna fi shadd al-lihyayn hifdhul mayyit min baqa'i famihi maftuhan wa dar'an an tashwihi wajhih. Ya, adapun sebagian fuqaha menjelaskan ya bahwa tidak mengapa dianjurkan untuk mengikat tulang rahang si mayit. Demikian juga ya melenturkan persendian tadi itu dalam rangka untuk tidak membiarkan mulut si mayit terbuka ya jadi dijaga supaya tidak terbuka mulutnya akhirnya diikat adapun dalilnya nggak ada dalilnya nggak ada ya nah demikian juga sebagian fukaha menjelaskan yaitu dianjurkan untuk melenturkan ya persendian si mayit agar supaya lebih mudah untuk memandikan demikian pula di kafani. ya ini pendapat sebagian ulama meskipun dalilnya nggak ada dalam hal ini Ya sehingga kalau dikatakan sunnah ya bukan sunnah. Ya nggak ada anjurannya. Wallahu alam. Kemudian yang berikutnya ya ketika mengkafani si mayit apakah disunahkan untuk meletakkan tangan kanan si mayit di atas tangan kiri si mayit bersedekap posisinya ataukah dibiarkan ya jawabannya ya tidak disyariatkan disebutkan oleh Eh, Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah kata beliau tentang hal tadi ya apakah dianjurkan ya si mayit tadi diposisikan sedekap ketika dikafani atau tidak kata beliau laisa hadzal amalu masyru'an wa innama tuj'alu yadal mayyiti ala janbih bahwa amalan ini tidak disyariatkan ya, namun hendaknya cukup membiarkan kedua tangan si mayit di kedua sisi tubuhnya. Jadi dibiarkan. Ya. Nah, jadi tidak dianjurkan, tidak disyaratkan untuk diposisikan sedekap. Jadi dibiarkan saja. Nah, wallahu taala alamu biswab. Sampai di sini insyaallah. Ya. Penjelasan ya, secara ringkas tentang takfinul mayyit. insyaallah dilanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. warahmatullahi wabarakatuh.